Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Mi'yarul Bid'ati karya Syekh Muhammad Ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tiga sudut pandang yang harus diperhatikan untuk menilai satu amalan yang tergolong bid'ah atau empat sudut pandang. Yang pertama adalah kadar dan derajat dari eh, bid'ah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah eh, dalil bid'ah dan makhotnya Kemudian yang ke yang ketiga adalah an-nazar <clears throat> ila atharil bid'ati mempertimbangkan dampak bid'ah dan melebarnya mafsadah atau sisi negatif dari bid'ah. Bayang tahu maka dilihat apakah pelakunya itu sembunyi-sembunyi melakukan bid'ah ataukah terang-terangan. Karena melakukannya secara terang-terangan itu menjadi jalan tersebarnya bid'ah dan diteladaninya pelakunya. Wa minal amthilati ala dhalik dan diantara contoh tentang hal ini adalah kisah tersebarnya salat al raib di Baitul Maqdis melalui tangan seorang bernama Ibnu Abil Hamra tahun 448 Hijriah dan dia adalah seorang yang bagus baca Al-Qur'annya. Dia salat, dia berdiri salat yaitu salat raib di Masjidil Aqsa di malam Nisfu Sya'ban. Maka takbiratul ihram alias bermakmum di belakangnya seseorang. Kemudian bertambahlah dua orang tersebut menjadi dengan adanya orang ketiga dan keempat. Fama khatamaha tidaklah dia e, mengakhirinya kecuali mereka adalah jamaah dalam jumlah yang banyak. Kemudian orang ini datang di tahun berikutnya dan sholat bersamanya khalqun kathiron orang dalam jumlah yang banyak. Maka syaat kemudian tersebar di masjid syarat dan tersebarlah sholat tersebut. Ba'da dalika setelah itu fi buyutin nas di rumah-rumah orang semestakarat kemudian menjadi satu hal yang terpatri satu hal yang stabil satu hal yang tetap ka'annaha sunnatun seakan-akan dia adalah sunnah seakan-akan satu hal yang dituntunkan Uh, namun berkenaan dengan uh, dengan salat rahaib kalau di sini salat rahaib itu di malam nisfu Sya'ban namun eh, informasi yang lain menyampaikan bahasanya dia adalah di malam Jumat pertama dari bulan Sya'ban atau malam Jumat pertama dari bulan Rajab di sini sampaikan rahaib itu Salat di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana di Islam Qa disampaikan tentang salat rahaib. Salat rahaib adalah di antara bid'ah yang diadakan di bulan Rajab yang dilakukan di, di malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Di antara salat maghrib dan isya didahului puasa hari Kamis yang merupakan hari Kamis pertama di bulan Rajab Dan awal pertama kali kemunculan sholat Ragha'ib di Baitul Maqdis di tahun setelah 480-an. Tidaklah dan sholat ini tidaklah dinukil e, kalau Nabi melakukannya tidak pula satupun sahabat. Ini Eh, tidak pula dilakukan oleh kurun mufaddalah, tiga generasi istimewa, tidak pula para imam. Dan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwasannya ini adalah bid'ah yang tercela dan bukan sunnah yang terpuji. Di antara yang menegaskan kalau itu dilakukan di bulan Rajab, Imam Nawawi di Al-Majmu' Beliau mengatakan bahasanya salat yang dikenal dengan sebutan salat raib itu isinya 12 rakaat dikerjakan di antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama bulan Rajab. Demikian juga salat nisfu Sya'ban namun ini lain. Salat nisfu Sya'ban isinya 100 rakaat maka dua solat ini adalah solatani bid'atani, dua solat yang bid'ah dan mungkar kobihatani yang jelek. Maka Nawawi mengatakan itu salat di bulan Rajab. Ini bukan di bulan Syakban. Namun ada salat bid'ah yang lainnya yang memang dilakukan di malam Nusus Syakban. Demikian juga Ibnu Abidin Al-Hanafi menjelaskan bahasanya salat rahaib itu di bulan Rajab dan beliau menilai bahasanya salat raib yang bid'ah ini hukumnya makruh. Ibnu Abidin mengatakan dan dari disampaikan di di kitab Al-Bahar dari sini diketahui karahatul istima' ala salat raib makrohnya acara kumpul untuk mengerjakan salat raib alati tuf'alu fi rajabin fi ula jum'atin minhu yang di kerjakan di bulan Rajab di hari Jumat yang pertama. Ibnu Hajar al-Haytami al syafii beliau ditanya tentang apakah boleh sholat al dengan berjamaah ataukah tidak maka jawaban beliau, adapun sholat raib, maka sholat raib itu seperti sholat yang dikenal dikerjakan malam nusus syaban. Maka beliau menyebutkan dua sholat, sholat raib dan sholat nusus syaban. Dua-duanya adalah bid'atani kobihatani. Dua bid'ah yang jelek, matmu matani. Dua-duanya tercela. Wahadithuma maudu'un. Hadisnya hadis yang palsu Eh, fayukrohu fi'luhuma dan Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i mengatakan makruh hukumnya mengerjakan dua solat ini baik solat rahaib ataupun solat nisfu sya'ban furoda wa jama'atan baik dikerjakan sendirian ataupun berjamaah ya, maka beliau bedakan antara solat rahaib dan solat nisfu sya'ban Salat rohaib beliau katakan adalah uh, beda meskipun dua-duanya sama-sama bid'ah yang tercela. Demikian juga Ibnu Hajar al-Maliki yang mengatakan bahasanya salat rohaib itu di bulan Rajab. Dia mengatakan di antara bid'ah yang mereka buat di bulan yang mulia ini yaitu bulan Rajab di awal Jumat yang pertama mereka sholat di malam tersebut di berbagai macam masjid jami' dan masjid yang bukan masjid jami' sholat tarawih sholat tarawih Maka itu bulan Rajab. Kemudian beliau mengatakan dan beliau madhabnya Maliki, adapun mazhab Malik rahimallahu taala maka fa'ina salat ra'ib makruhun fi'luha. Maka salat ra'ib itu makruh dikerjakan. Di lam yakun min fi'li man madha. Karena itu bukanlah perbuatan orang-orang terdahulu. Demikian juga Ibnu Taimiyah menyebutkan bahasanya salat ra'ib itu di bulan Rajab. Dia mengatakan ada pun sholat dengan bilangan biadatin dengan bilangan tertentu dan bacaan tertentu di waktu tertentu yang dikerjakan secara berjamaah dan rutin semacam sholat yang ditanyakan yaitu sholat ar-ra'ib fi awali jumu'atin min rojabin yang dikerjakan di Jumat pertama bulan Rojab demikian juga sholat alfiyah sholat seribu rokaat fi awali rojabin yang dikerjakan di, malam eh, pertama bulan rojab demikian juga nisfu sya'ban demikian juga eh, maka ada sholat nisfu sya'ban maka sholat nisfu sya'ban beda dengan sholat raghaib demikian juga sholat malam 27 rojab dan semacam itu fahada ghairu masru'in maka salat-salat di atas salat yang tidak disyariatkan bittifaqi a'immatil Islam dengan sepakat para imam Islam sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama yang teranggap dan tidak ada orang yang melakukannya membuatnya illa jahilun mubtadi'un kecuali dia adalah orang yang bodoh mubtadi'un yang melakukan kebid'ahan maka beliau tegaskan bahasanya Raghaib itu di bulan Rajab. Maka wallahu a'lam kesimpulan maka apa yang tertera di sini itu ya, fihi nadar yang dikatakan bahasanya salat raghaib itu Lailatul nisfi minasya'ban. Di bulan Sya'ban padahal kutipan-kutipan yang tadi dari Ibnu dan yang lainnya Semuanya menjelaskan sholat rohaib itu di bulan Rajab di hari Jumat atau malam Jumat pertama bulan Rajab. Namun ada satu kutipan yang menunjukkan kalau mungkin di itu malam nisfu Sya'ban perkataan di Mausu mausu Afiqiyah Kuwaitiyah di sana disampaikan bahasanya Hanafiyah Syafi'iyah menegaskan bahwasanya salat raib fi awal Jum'atin min Rajabin au fi awali au fi lailatin nisfi min Sya'ban bikaifiyatin maksusatin atau bi'adadin maksusin minar rakaat bid'atun mungkaratun. Maka Hanafiyah dan Syafiyah menegaskan bahasanya salat raib yang dikerjakan di malam Jumat yang pertama atau di malam nisfu Sya'ban dengan tata cara tertentu dan jumlah e, rokaat tertentu adalah bid'ah yang mungkar. Maka rata-rata e, referensi mengatakan itu rojab namun ada uh, satu referensi di eh, Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah yang menyampaikan bahasanya salat rahaib juga mungkin dikerjakan di malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian sehingga apa yang disampaikan di sini salat rahaib itu nisfu Sya'ban ya secara umum e, berseberangan dengan umumnya eh, referensi-referensi yang ada. Wayung aidan demikian juga dilihat dari sisi apakah eh, dia mendakwahkan bid'ahnya ataukah tidak. Karena kemungkinan besar al-iktidak keteladanan terhadap orang yang mendakwakan bid'ahnya lebih kuat dan lebih jelas daripada orang yang melakukan bid'ah secara terang-terangan namun tanpa mendakwakannya. Lebih-lebih lagi jika dia adalah mubtadi yang lasin, lasin yang fasih lidahnya, al-fasih yang fasih, yang kemampuannya dalam berbicara itu mampu mengambil seluruh eh, bagian-bagian hati. Di antara contoh dalam hal ini adalah Ma'bad al-Juhani. Karena ya nasa dia mendakwai mengajak manusia kepada apa ya akidah yang dia yakini minal qaulil bil qadari yaitu meningkari takdir. Dan dia bersilat lidah dalam menisbatkan akidah sesat ini kepada Hasan Al-Basri Ya, maka ketika dia dakwahkan akidahnya yang menolak takdir dia mengatakan huwa min ra'yil hasani ya, ya, bahasanya akidah tersebut adalah pendapatnya Al Hasan ini orang akan nangkap itu pendapat Al Hasan Al Basri maka ketika dikonfirmasi yurwa anil Hasani diriatkan dari Al Hasan perkataan yang menyelisih hal itu maka dia ngeles dengan mengatakan hada min ra'yi al-hasani. Ya. itu dari pendapat pribadiku yang bagus. Ya. Ya. itu dari pendapat pribadiku yang bagus. Yuridu nafsahu. Yang dia maksudkan adalah dirinya. Tadi ketika belum ada yang mengkonfirmasi, dia bilang ini min al hasani. Ini adalah pendapatnya Al-Hasan. Dan orang ngerti. Kalau disebut nama Al-Hasan, ya berarti Al-Hasan Al-Basri. Ini setelah disodorkan referensi yang lain, referensi pembanding, oh nah ini ada kutipan dari Al-Hasan Basri tidak demikian. Dikonfirmasi, dia mengatakan, oh itu maksudnya min ra'yi Al-Hasani. Nah, itu dari pendapat pribadiku yang bagus menurutku. Maka Al Hasan di sini ya, Al Hasan lugotan bukan ufan Uh, uf orang Al Hasan itu ya Al Hasan Al Basri. Dan di antara praktek kontemporer untuk hal tersebut, apa yang disebarkan oleh Al-Qanawat al Fadoiyah, channel-channel televisi. Dan yang disampaikan oleh channel-channel televisi dan apa yang dinampakkan di mawaki situs-situs syabakah alamiah internet atau, di, atau, atau diterbitkan di tabloid dan majalah minal umuril bid'ah berupa perkara-perkara bid'ah. Fahad dan maka bid'ah yang disebarluaskan di media massa semacam ini tidak diragukan lebih besar dampaknya dan lebih besar kejelekannya daripada bid'ah yang tidak dilakukan seperti itu. Wamin kata masuk dalam hal ini adalah tilkal bid'ah sejumlah bid'ah yang dilakukan di al-mahafil al-ammah. Tempat kerumunan banyak orang. Tuf'al dilakukan di hadapan al-mala. di hadapan publik. Fisyawari al-ammah di jalan-jalan besar yang merupakan jalan umum demikian juga di turqat di jalan-jalan maka ini lebih besar dampaknya dan bahayanya dari bid'ah yang tidak seperti itu Wa min di antara hal tersebut adalah watul lawa'i membuat aturan-aturan al-mutadamminah yang isinya adalah menyetujui satu hal, satu bid'ah atau bahkan mengharuskan manusia untuk melakukannya atau menerbitkan aturan khusus tentangnya. Dan isinya ternyata adalah membangun kubur, memperbarui atau merenovasi tempat-tempat bid'ah, watanadi dan menyerukan untuk menghidupkan kembali ayamil jahiliyah, hari raya hari raya jahiliyah dan Aid Aid jahiliyah yang merupakan Aid Aid zamani. Aid Aid Aid berupa uh, eh, zaman itu sama dengan hari raya. Wa dan mengagungkan eh, al-athar al-baqiyah, situs-situs yang masih tersisa ta'ziman betul-betul diagungkan yang ini yukhalifu menyelisihi apa yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian itu semua dilakukan dengan kedok menjaga warisan leluhur tarotan terkadang wali ghorti dengan tujuan untuk meramaikan pariwisata tarotan di kesempatan yang lain warubama dan boleh jadi dalam rangka Eh, pengkajian dan penelitian sejarah Fahiyah idan maka jika demikian ada tiga langkah sebagiannya mengikuti yang lain. Yang pertama melakukan bid'ah secara terang-terangan wa i'lanuha dan melakukannya secara terang-terangan. Setelah itu mendakwakannya kemudian memotivasi orang untuk mengerjakannya dan setelah itu memaksa orang untuk melakukannya dan membuat aturan yang melindungi e, bid'ah tersebut. Kemudian e, sudut pandang yang keempat yang harus diperhatikan untuk menilai e, menilai bid'ah. Menilai bid'ah e, dalam tataran e, penilaian spesifik bid'ah tertentu adalah melihat keadaan pelaku bid'ah Maksudnya dilihat apakah pelaku bid'ah ini ngotot dengan bid'ahnya ataukah tidak. Karena bid'ah itu boleh jadi adalah bid'ah yang kecil lalu jadi besar gara-gara orang yang ngotot mengerjakannya. Adapun jika bid'ah itu adalah e, ketergelinciran, keter, e, terpleset yang e, tidak disengaja, Fahiyya maka bid'ah semacam ini lebih remeh, lebih rendah. Mimma laudawa ma'alaiha dibandingkan bid'ah yang dirutinkan. Karena dia cuma faltah, berarti sekali saja. Karena itu ketergelinciran. Yang setelah itu disadari, oh kalau itu tidak pas, kalau itu tidak benar. Tentu ini kadar bid'ahnya lebih rendah daripada satu bid'ah yang dirutinkan dan disamakan dan di yulhaku bidalika dimasukkan dalam hal ini jika pelakunya itu meremehkannya wasahala amroha dan meremehkannya wal dan umumnya orang yang ngotot dengan bid'ahnya dia akan melakukannya secara terang-terangan dan mendakwahkannya oleh karena itu maka dari sini berat bagi mereka untuk kembali atau bertobat darinya, arujo anha meralatnya, watobatu minha dan kembali dan bertobat darinya. Nas'alallah al-afiyah wa Kemudian kaidah yang ketujuh, tertolaknya bid'ah dan berdosanya berbuat bid'ah menunjukkan kalau semua bid'ah itu haram. Ya, maka uh, penulis ya, ya, berpendapat bahwasannya semua yang bid'ah itu hukumnya haram. Tidak ada bid'ah yang makruh. Tidak ada bid'ah yang makruh di kaidah yang berdasarkan apa yang beliau sampaikan di kaidah yang ketujuh ini. Kita lihat detailnya makna kaidah. Al-ittifaq hasilun terdapat kesepakatan bahasanya bid'ah itu terlarang bid'ah itu tercela. Akan tetapi konsekuensi dari larangan dan celaan ini apakah menghasilkan hukum karohah tahrim, apakah menghasilkan hukum haram, ataukah menghasilkan karohah tanzih. Karohah tanzih itu sama dengan makruh itu sendiri. Fakot saja, tidak sampai derajat haram. Dengan kata lain, apakah mungkin kita labeli bid'atun ma satu bid'ah dengan label bahasanya adalah bid'ah makruhah. Bid'ah yang makruh tidak haram. Ataukah kita katakan bahasanya bid'ah itu muharramatun ala kulli halin. Semuanya adalah haram. Tidak ada bid'ah yang makruh. Maka jawaban beliau, anal bid'ata muharramatun abadan. Semua bid'ah itu haram tidak ada bid'ah makruh. Dalil kaidah ini ya dulu lidalika yang uh, yang mendukung hal ini semua bid'ah itu haram tidak ada yang makruh adalah empat jenis dalil. Dua dalil dari sunnah, dalil yang ketiga dari uh, nazar uh, atau pandangan akal sehat, yang keempat dari realita. Ada empat dalil, empat alasan. Yang pertama Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bid'ah itu kesesatan dan semua kesesatan itu di neraka. Maka ini menunjukkan anak taksim ada uh, adanya vonis dosa, watahdid dan ancaman, wal dan ancaman itu melazimun melekat pada semua bid'ah. La fakku tidak pernah terlepas anda dari bid'ah bihalin sama sekali dan tiga hal ini adalah kekhasan hal-hal yang haram. Tiga hal ini adalah kekhasan hal-hal yang haram. Yaitu taksim, tahdid, dan al-wa'id. Kemudian yang kedua, Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu faradun. Arti rotun adalah mardudun. Yakni artinya batilun, batal wa rusak. Wal dan yang namanya batil atau batal adalah tanda terlarang dan haram. Kemudian alasan dan pertimbangan yang ketiga. Bahasanya semua bid'ah betapapun dia kecil maka dia adalah besar dan besar bil idofah. Jika kita kaitkan jika kita kaitkan dengan mujawazati hududillah syri' bahasanya dalam bid'ah itu terdapat melampaui batasan-batasan Allah batasan yang telah Allah tetapkan dalam masalah penetapan hukum idhasiluha karena kesimpulan dari bid'ah adalah pelanggaran terhadap keyakinan sempurnanya syariat. Wa adal makna dan hal ini yak tadi mengharuskan hukum haram tanpa ragu. Dalil yang keempat, annaulau lima seandainya kita terima bahasanya bid'ah itu terkadang adalah bid'ah yang makruh, illa illa akan tetapi anna bahasanya bid'ah kemawa waqi sebagaimana dalam realita, ini dalil realita, kalau lama jarang-jarang terjadi tanpa melekat padanya hal-hal yang memasukkan bid'ah tersebut fimut telah kita ta'zim dalam dosa atau dalam keumuman hukum haram. Maka dia, e, maka tidak lepas dari melekat padanya faktor-faktor yang menyebabkan haram, yaitu israr terus menerus melakukannya, atau kemudian diajarkan pada orang lain, isaah kemudian disebarluaskan, kemudian difanatiki. Fala yakadu maka hampir-hampir tidaklah dijumpai. Maka hampir-hampir tidak dijumpai kalau bahasa Indonesia demikian. Hampir-hampir tidak dijumpai itu susunannya demikian. Kalau bahasa Arab beda. Tidak hampir-hampir dijumpai. Tidak hampir-hampir dijumpai ini eh, tentu tidak enak di telinganya orang Indonesia eh, tidak hampir-hampir dijumpai eh, tidak hampir-hampir dijumpai ya, lebih nyaman di telinganya orang Indonesia hampir-hampir tidak dijumpai hampir-hampir tidak dijumpai dalam bid'ah biasa bil wuku' berdasarkan realita makruhun tidak dijumpai satu hal yang hukumnya makruh ini satu bid'ah yang makro yang tidak mendapatkan tambahan. Ini lebih dari sekedar tambahan sehingga lebih dari sekedar makro. Dengan tadi diajarkan, disebarluaskan dan orang ngotot dan terus menerus melakukannya. Kaifa bagaimana tidak wakot dan telah jelas anal ghalib bahasanya ya, kota itu e, kata lainnya, ungkapan lainnya kot sabata atau kot tabayana. Itu kurang lebih maknanya sama. Telah jelas. Wakot takor, wakot sabata, wakot tabayana. Maka telah jelas anal ghalib bahasanya mayoritas bid'ah itu termasuk dosa besar. Karena besarnya mafsadahnya dan karena ngerinya bahayanya dan keberadaan bid'ah yang dosa kecil, keberadaan eh, dosa kecil dalam bid'ah, yu'adu ternilai min qabil sejenis perkara yang mutasyabihat, itu perkara yang sedikit. Wabihadil adillah, maka dengan empat alasan di atas, ya takor jelaslah bahasanya bid'ah, itu tak tadi menghasilkan hukum haram dan mendorong adanya hukum haram dan bid'ah itu tidaklah lepas anhu dari hukum haram bihalin sama sekali. Karena hukum haram adalah kekhasan, salah satu kekhasan bid'ah. Dan salah satu hal yang melekat pada bid'ah. Maka ketika dijumpai vonis bid'ah, maka dijumpai bersamanya hukum haram wala tidak boleh tidak. Dan ketika hilang hukum haram, maka berarti hilanglah vonis bid'ah. Wahina idin pada saat itu mungkin al-khulus kita simpulkan dua kesimpulan. Yang pertama, anna Muhammad sabata. Jika kemudian sabata terbukti. Wasful ibtidai ada fonis bid'ah. Fi mas'alatin ma. Untuk satu masalah. Sabata. Maka jelaslah bersama fonis ini. Tidak boleh tidak harus jelas bersamanya, harus melekat bersamanya hukum haram. Karena setiap yang bid'ah menurut syariat, fa yakunu makruhan, maka itu tidak makruh semata-mata makruh tanzi. Wa inna ma yakunu namun jika itu makruh, maka maknanya makruh tahrim. Kemudian jika irtafa'ah hilang, jika hilang hukum haram dari satu masalah minal masail dari satu masalah maka irtafa'a maka berarti hilang bersama hilangnya hukum haram tidak boleh tidak harus hilang label dan vonis bid'ah karena setiap perkara yang itu makro dengan makro tanzih fa'inaulayakun layakunu bid'atan syar'an tidak mungkin itu bid'ah menurut syariat meskipun boleh jadi dia adalah bid'ah menurut bahasa beberapa catatan At-tanbi'u al-awal catatan yang pertama. Anal bid'ah bahasanya bid'ah meskipun dia haram akan tetapi bid'ah yang haram itu laisat fitahrimi dalam hukum haramnya tidaklah dalam level yang sama. Namun bid'ah itu sebagaimana keterangan telah lewat itu bertingkat-tingkat. Fima bainaha di antara sesama bid'ah itu sendiri. Wadhalika innama yatatihu ya, itu dalika itu itu innama yatatihu jelas jika sebagian bid'ah dibandingkan dengan sebagian yang lain. Maka di antara bid'ah ada kekafiran yang nyata, ada yang bukan kekafiran namun dosa besar, dan ada yang kurang dari hal itu. Semacam bid'ah idofiyah yang dekat dengan sunnah. Bahkan bid'ah idofiyah yang hampir-hampir terhitung bagian dari sunnah. Faha dan nau maka jenis ini, bid'ah jenis ini dekat hukumnya dengan derajat makro. Meskipun dia tetaplah tidak keluar dari lingkaran haram. Cuma haram yang sudah dekat dengan makro menurut penulis. Kemudian terwujudnya hadan nau' ala wajil khusus. Terwujudnya, terwujudnya jenis ini, yaitu bid'ah yang hampir makruh. Secara khusus, itu ya tawakob bersyarat, ala tawafur terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu, dan terkumpulnya sejumlah indikator tertentu. Sehingga sehingga bid'ah yang hukumnya itu hampir makruh itu asbah mirip-mirip mayakun bikoto ya ayun kasuistik yang tidak bisa digeneralisir. Maka seandainya ada bid'ah yang makruh, kata beliau, itu kasuistik sekali, tidak bisa digeneralisir. Karena harus ada banyak kriteria yang dipersyaratkan, yang harus terpenuhi untuk supaya tetap bisa bertahan dalam posisi makruh. Di antaranya dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak di, e, dilakukan terang-terangan dan seterusnya. Kemudian catatan yang kedua dan ini yang sangat penting karena vonis bid'ah makro itu sangat bertebaran di perkataan para ulama. Ini kan kita bicara di sisi tandir, sisi teoritis. Namun kalau kita bawa ke sisi tatbiqi, sisi praktik. Eh, praktek itu banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang diberi stempel makro bid'ah atau dikasih kata eh, hukum Mako. kenapa? Karena dia bid'ah. Itu sangat banyak sekali. Lalu apa jawaban eh, penulis tentang hal ini? atan bihusani catatan yang kedua. Apa yang terjadi? Apa apa yang terdapat pada perkataan ulama? yang menggunakan kata-kata makro untuk sejumlah bid'ah, maka itu kita maknai dengan salah satu dari dua hal. Yang pertama yang dimaksudkan dengan makro adalah makro tahrim, bukan makro tanzih. Dan ini cuma cocok untuk kalam mutakodimin, sahabat atau salaf, atau eh, minimal a'imatul arba'ah. Padahal anna ba'dal mutakodimin, sebagaimana diakui oleh penulis. Sebagian mutakadimin, ulama terdahulu. Ini mereka inginkan dengan istilah uh, yuriduna mereka inginkan istilah karohah tanzih, makroh tanzih dengan menggunakan kata-kata karohah. Dan terkadang mereka inginkan dengan kata-kata karohah itu makroh tahrim. makroh tahrim ya kurang lebih ya haram itu sendiri. Haram namun beliaunya sang imam menggunakan kata-kata makruh, namanya makruh tahrim. Itkanu karena mereka dalam perkara yang tidak ada nas tegasnya, mereka menjaga diri untuk mengatakan ini halal ataukah ini haram. Karena khawatir e, termasuk dalam firman Allah Ta'ala, janganlah kalian katakan apa yang dikatakan oleh lidah-lidah kalian secara bohong, ini halal, ini haram untuk membuat kebohongan atas nama Allah. Syatibi al-Maliki mengatakan, jika ada jumpai dalam perkataan mereka dalam bid'ah atau yang lain, mereka para ulama salaf atau menggunakan kata-kata aku benci hal ini, aku tidak suka hal ini, ini makroh atau semacam itu, maka janganlah Anda pastikan bahasanya mereka inginkan dengan makroh tersebut atanzi, makroh yang makroh. Mohon ingat, perhatikan perkataan Syatibi. Jangan pastikan. Fala taqta'anna. Jangan pastikan. Jangan pastikan itu artinya berarti apa? Berarti ya mungkin saja itu makruh. Ini, namun jangan e, jangan buru-buru menegaskan kalau itu makro memastikan itu makro perlu telaah lebih lanjut ini, e, tentang apa yang beliau maksudkan. Boleh jadi makro dan boleh jadi haram. Fa'inau idha dalat dalilu. Karena sesungguhnya jika telah terdapat dalil untuk semua bid'ah ala annaha dolalah bahasanya dia tolalah. famin aina yu'addu fiha maka dari manakah yu'addu dihitung dinilai dianggap fiha dalam bid'ah mawa makruhun karohata tanzihi dari mana kemudian bisa kok dianggap ada yang makruh sekedar makruh tanzih Ibnu Qayyim mengatakan, telah salah banyak dari ulama belakangan pengikut imam mazhab yang empat. Mereka salah dalam memahami imam mereka karena hal ini. Di mana para imam dalam imam mazhab yang empat, tawarra'a warak bersikap hati-hati, meluncurkan kata-kata haram. Akhirnya mereka luncurkan kata-kata karohah. Lantas, uh, <clears throat> ulama mazhab <clears throat> ulama belakangan meniadakan hukum haram untuk perkara-perkara yang atlaqa alaihil a'imma yang para imam itu menggunakan kata-kata makruh untuknya yang pertama di maka pada awalnya dinegasikan kalau hukumnya haram kemudian mudah atas mereka kata-kata makruh wa dan ringan bebannya atas mereka lantas sebagian mereka memaknai makruh tersebut dengan makruh tanzi maka terjadilah karena sebab ini kesalahan yang fatal ya, atas nama syariat dan atas nama para imam kemudian pemaknaan yang kedua bahasanya ketika mereka menyebut makruh uh, menyebut bid'ah ini makruh. Maka pemanaan yang kedua, ayakuna muraduhum maksud mereka dengan kata-kata bid'ah adalah bid'ah secara bahasa. Wa itlaku dan penggunaan kata-kata bid'ah dalam pengertian bahasa artinya al-ityan bisyai melakukan sesuatu hal yang baru laisa bil mustangkarin yang bukan mungkar. It karena warada dalika terdapat hal semacam itu dari Umar. Dalam perkataan Umar tentang sholat tarawih berjamaah. Ini sebaik-baik bid'ah. Maka bid'ah di sini adalah bid'ah lughawiyah. Demikian juga perkataan Al-Imam Musyafi'i. Yang diatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Bid'ah itu dua macam. Ini bid'ah secara bahasa. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka bid'ah yang mencocoki sunnah, mencocoki dalil, nah itu bid'ah yang terpuji. Padahal bid'ah secara syariat itu tidak berdasarkan dalil. Itu untuk bisa disebut bid'ah secara syariat. Kok ada bid'ah yang mencocoki dalil, maka ini berarti bid'ahnya bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah yang menyelisih sunnah, menyelisih dalil, nah itu yang tercela. Maka Perkataan bid'ah dalam perkataan Umar, demikian juga dalam perkataan Alimamu Mushafii Syafi'i, bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa. Bahkan bid'ah adalah maknanya secara bahasa, kama takara sebagaimana telah jelas, e, tak tariha bisa mengalami lima hukum, mubah, sunnah, e, wajib, makruh dan haram. Kemudian catatan yang ketiga itu dua pemaknaan dari penulis. dua pemaknaan dari penulis kalau dijumpai ulama bilang ini makro. Maka dibelokkan dengan dua pengertian tadi dipahami dengan dua pengertian. Boleh jadi makronya makro tahrim atau bid'ahnya adalah bid'ah bahasa. Kemudian atanbi atalis catatan yang ketiga sebagian orang belakangan Obama boleh jadi bersandar untuk membolehkan banyak bid'ah dan perkara yang mengada-ada dengan klaim bahasanya bid'ah itu boleh jadi makruh, makruh tanzi bukan haram. Lihat tawassalu bidzalika supaya mengantarkan supaya mereka bisa sampai dengan batu loncatan ini ila tahwin untuk meremehkan masalah bid'ah dan meremehkan bahayanya. Padahal hal tersebut karena mereka, mereka orang-orang belakangan, tatkala mereka menganggap bagus sejumlah yang sangat banyak dari perkara-perkara yang diada-adakan, yang ternyata perkara yang diada-adakan tersebut telah dilabeli oleh para ulama terdahulu sebagai bid'ah dan perkara yang mengada-ada. Wanukila hadal amru dan perkara ini telah dinukil dari mereka dan dicatat dalam buku-buku wa musonnafa dan berbagai karya Saru jadilah mereka kemudian mengotak-atik maksud salaf. Dan mereka menjatuhkan haibah kewibawaan label bid'ah dalam agama dari jiwa. Hai sukororu di mana mereka menjelaskan bahasanya perkataan para imam dan hukum para imam terhadap satu hal dihukumi dengan bid'ah itu tidak mengapa. Karena layal sebab tidaklah mesti kalau sesuatu itu bid'ah, tidaklah mesti itu haram, kata mereka. Dan jalan yang ditempuh oleh haula ilmu ta'akhirun, mereka-mereka orang belakangan ini, yasiru janban ila janbin. Itu adalah satu hal yang sejalan dengan jalan yang lain yang mereka tempuh. Jalan yang lain adalah anggapan baik terhadap bid'ah idofiyah atau bahkan mengingkari adanya bid'ah idofiyah dan menamai bid'ah idofiyah dengan sebutan bid'ah hasanah. Wabihata dengan ini mereka anggap baik sejumlah yang banyak dari bid'ah. Kemudian mereka tawassalu sampai dan berhasil mempersempit makna bid'ah dalam agama dan membatasinya dalam sejumlah bid'ah yang bisa dihitung. Itulah bid'ah keyakinan bid'ah keyakinan yang e, bid'ahnya itu disepakati semacam bid'ah pengingkaran terhadap sifat Allah demikian juga bid'ahnya orang Syiah kemaksuman para imam kemudian yang kedua bid'ah dalam pandangan mereka adalah bid'ah yang ada dalilnya bid'ah tabatul semacam bid'ah tabatul yaitu kerahiban yaitu menolak menikah karena mau konsentrasi untuk ibadah maka beliau katakan sebagian orang mempersempit orang lingkup bid'ah sehingga bid'ahnya itu cuma ada dua jenis saja yaitu bid'ah-bid'ah i'tiqad yang disepakati sebagai bid'ah kemudian bid'ah-bid'ah yang mansus alaih bid'ah-bid'ah yang ada dalilnya secara khusus maka intinya panjang lebar beliau sampaikan bahwasanya uh, bid'ah dalam pandangan beliau seluruhnya adalah haram tidak ada yang makro. Tadi bahkan ditegaskan, kalau itu betul-betul bid'ah maka haram, kalau itu betul-betul makro maka bukan bid'ah. Namun eh, kaidah ini muskil di dataran praktek. Eh, kaidah ini itu akan menemui banyak problem di dataran praktek. Kalau kalau kita menolak adanya bid'ah makruhah maka kita nanti akan kebentur eh, banyak dinding. Eh, kita katakan eh, kebentur eh, banyak hal. Eh, ke sana ke sini kebentur. karena dalam dataran praktek kita jumpai banyak perkara itu disebut oleh ulama bid'ah dan hukumnya makoh. Sebagaimana kemarin telah kita singgung, ya, tentang mengkhususkan malam tertentu untuk sholat, ya, yang itu adalah bid'ah idofiyah, misalnya mengkhususkan malam Jumat dengan sholat, eh, sholat malam di malam Jumat, ini adalah bid'ah idofiyah, namun hukumnya dari Imam Nawawi di judul Riyadus Salihin, makruh. Demikian juga sholat rahaib, disampaikan oleh Ibnu Alan, kemarin kita bacakan perkataan Ibnu Alan, Syafi'i beliau katakan sholat rahaib hukumnya makruh meskipun beliau dengan bid'ah. Demikian juga tadi saya bacakan tentang sholat rohaib. E, ya, banyak ulama menyebutnya makruh bahkan lintas madhab menyebutnya dengan sebutan makruh. Semisal An-Nawawi mengatakan hmm, Atau tadi kita jumpai perkataan Ibnu Abidin Al-Hanafi mengutip perkataan penulis kitab Al-Bahar. Beliau mengatakan makruh kumpul untuk sholat raghaib. Kemudian Ibnu Hajar ala Hitaimi Asyafi'i mengatakan tentang sholat raghaib itu adalah uh, setelah beliau katakan bid'ah yang jelek tercela, kemudian beliau katakan fayukrahu fi'luhuma. Maka eh, mengerjakan makro hukumnya mengerjakan keduanya sholat raghaib dan sholat nisfu sa'ban baik sendirian ataupun berjamaah. Maka Ibnu Hajar Haitami Syafi'i mengatakan makro dari kutipan uh, Ibnu Abidin salat raib itu makruh, bid'ah yang makruh, kemudian Ibnu Hajj Al-Maliki mazhabnya Maliki maka sudah uh, maka mengatakan wa amma mazhab Malik adapun mazhab Imam Malik fa inna salat raib makruhun fi'luha maka salat raib makruh dikerjakan ini, maka madhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki ini, mengatakan makro. Kemudian Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali juga mengatakan makruh dia mengatakan tentang sholat rohaib. Ini adalah sholat yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak pula dikerjakan satupun sahabat. Tidak pula tabi'in. Para imam kaum muslimin tidak pernah dimotivasi oleh Rasul. Tidak pula satupun salaf. Tidak pula para imam. Dan hadis yang diatkan dalam masalah ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dusta dan palsu dengan sepakat para ulama hadis. Walihada qala al-muhaqqiqun annaha makruhatun ghairu mustahabin. Oleh karena itu para muhaqqiqun para muhakikun kata Ibn Taimiyah mengatakan sholat roh itu makruh tidak dianjurkan. Ibnul Jauzi juga mengatakan salat rohaib itu palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dusta. Kal kemudian Ibnu Jauzi mengatakan waqad kau dan mereka menyebutkan ala bid'iyatihima wa karahiyatihima. Dan e, mereka pun telah menyebutkan alasan kenapa ini bid'ah dan makruh. Iddata wujuhin ada dari sejumlah sisi. apa diantaranya para sahabat dan tabiin dan orang setelah mereka dari para imam mustahid tidak dinukil dari mereka dua jenis sholat ini. Seandainya keduanya disyariatkan, tentu tidaklah terluput dari salaf. Dan ini eh, maka dari bisa kita katakan dari empat mazhab, semuanya menyebut sholatul raghaib itu bid'ah yang makruh. Eh, dari madhab Hanafi tadi kutipan Ibnu Hajj eh, eh, dari Ibnu Abidin eh, madhab Maliki tadi kutipan Ibnu Hajj Amaliki dari madhab Syafi'i ada Ibnu Hajar al Haytami demikian juga kemarin telah saya bacakan eh, Mbak Ibnu Alan Syafi'i mengatakan itu mako dan kalau kita katakan dari madhab Hambali Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bakolan muhakikun para muhakik mengatakan bahasanya ini adalah makruh. Bid'ah dan makruh. Dan uh, dua takwil yang ditawarkan oleh Al-Jizani nggak bisa masuk di sini. Nggak bisa masuk di sini. kenapa? Nih, bid'ahnya adalah bid'ah. Tidak mungkin kita katakan bid'ah lukawiyah. Tidak mungkin kita katakan bid'ah lukawiyah. Namun ini bid'ah syariah dan ini bid'ahnya adalah bid'ah idofiyah. Maka ini bukan bid'ah e, eh, lugawiyah. <clears throat> Bahkan tadi disebutkan ini satu hal yang tidak dilakukan oleh para sahabat dalam masalah ibadah, maka bid'ahnya bid'ah ya bid'ah syariah. Kemudian kalau e, solusi tawaran yang lain dari Al-Jizani dengan mengatakan bahasanya oh itu makro di situ makro haram, ya, maka juga tidak bisa karena ini perkataan mutaakhirin perkataan Ibn Taimiyah mutaakhirin dan perkataan eh, ya, ulama-ulama ya, mutaakhirin sedangkan yang ditakwil dengan dengan uh, dengan makro itu makro tahrim itu perkataan para imam perkataan salaf maka uh, dua tawaran yang disampaikan oleh Al-Jizani itu tidak masuk dalam kutipan-kutipan uh, di atas. Yeah. Oleh karena itu di dataran praktek realitanya menunjukkan. Realita e, jika kita kemudian belajar dari bagaimana para ulama e, menyikapi dan kita e, dituntut untuk mengikuti ulama, demikianlah yang diajarkan oleh manhajus salaf. Kita dituntut untuk mengikuti jalan para ulama dan tidak mengada-ada. Maka realita praktek para ulama menunjukkan bahasanya bid'ah itu tercela Bid'ah yang tercela itu ada yang statusnya meko dan ada statusnya haram. Eh, misalnya contoh yang lain dari perkataan Ibn Taimiyah eh, tentang sikap para ulama terhadap melafalkan niat. Tahu apakah dianjurkan ataukah tidak? Maka yang tidak menganjurkan mengatakan itu bid'ah Itu Mengatakan bid'ah makruhah sebagaimana perkataan eh, Ibn Taimiyah taala di Majmu' Fatawa beliau katakan Walihada yatanaza'ul fuqaha al-muta'akhirun. Oleh karena itu para ulama fikih belakangan berselisih tentang melafatkan niat. Hal wa mustahabun ma'an niyati alati fil qalbi. Apakah melafalkan niat itu satu hal yang dianjurkan dengan tetap ada niat di dalam hati? Fastahabbaha ta'ifatun min ashabi Abi Hanifah. Maka ini dianggap mustahab hukumnya menurut sebagian sekelompok dari Hanafiyah. Demikian juga sekelompok Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau mereka mengatakan nahu awqadu itu untuk menegaskan niat. Wa atamu tahqiqan niat untuk menyempurnakan realisasi niat itu betul-betul ada. Sebaliknya walam yast, walam e, yastahibbahu ta'ifatun min asabi Malik. Namun melafatkan niat tidaklah dianjurkan menurut uh, sejumlah Malikiyah, demikian juga sejumlah Hanabilah dan selain keduanya wawa al-mansus an Ahmad dan terdapat nas khusus dari Imam Ahmad e, tentang tidak dianjurkan yang melafalkan niat. Ketika Imam Ahmad ditanya, apakah Anda mengucapkan sesuatu sebelum takbiratul ihram? Maka Imam Ahmad mengatakan tidak. Dan yang lain, bal ra'au annahu bid'atun makruhah. Bahkan mereka berpandangan bahasanya melafalkan niat yang enggak sepakat dengan uh, hukum uh, anjuran melafalkan niat, mereka mengatakan kenapa tidak sepakat? Ini bid'ah dan ini adalah bid'ah, bid'atun makruhah. Kemudian beliau di akhirnya mengatakan bahwa jumlah kesimpulannya fala buta minan niyah harus ada niat di dalam hati. Ini bila niza, ini satu hal yang tidak diperselisihkan. Sepakat harus ada niat di dalam hati. Amma talafudhu biha. Adapun melafatkannya. maka kalau melafatkannya secara keras, maka itu haram dengan sepakat ulama. kalau melafatkannya dengan keras, mengganggu yang lain, haram dengan sepakat ulama. Maka wa amat talafudhu biha siran Adapun melafatkan niat dengan suara yang lirih. Nah, maka itu fahal yukrahu au yustahabbu. Maka perselisihannya cuma apakah dianjurkan ataukah hukumnya makruh. Tidak ada yang mengatakan haram. Ya, tidak ada yang mengatakan haram. Maka pembahasannya adalah fahal yukrahu, apakah makruh au yustahabbu ataukah mustahab. Tidak ada di sini kemudian ataukah haram atau yuhramu tidak ada di sini. Fihi niza' bainal mutaakhirin. Maka itu diperselisihkan di antara mutaakhirin. Wa amal jahru biha atau kemudian maaf tentang masalah menjaharkan ada di sini. Di keterangan lebih lanjutnya Wa amal jahru bi adabahun melafalkan niat dengan suara yang keras sampai mengganggu sampingnya. Maaf tadi saya katakan haram namun ternyata Ibnu Taimiyah tidak bilang demikian. wa makruhun manhiun anhu. Maka itu makruh yang terlarang. Ghairu masru'in bitifakil muslimin. Satu hal yang tidak masuk dengan sepakat kaum muslimin. Wa kadzalika taqriruha asyatu asyatu. Demikian juga mengulang-ulang pelafalan niat maka itu lebih jelek dan itu lebih jelek. Dan ini hukumnya sama. Sawa'un fidhalika al-imam wal makmum wal munfarid. Ini hukumnya sama apakah itu imam ataukah makmum ataukah orang yang sholat sendirian. Maka semua mereka tidaklah dituntunkan bagi satupun dari tiga orang ini. Makmum iman ataukah munfarid untuk menjaharkan lafad niat. Tidak pula dituntunkan untuk mengulang-ulang pelafalan niat bitifakil muslimin dengan sepakat kaum muslimin maka melafalkan niat dengan suara keras atau diulang-ulang bal yunhauna andalik itu terlarang ya, maka uh, kita lihat dinyatakan uh, dilabeli bid'ah dan ditegaskan hukumnya makro dan tidak makro di sini tidak mungkin kita maknai makro haram karena ini perkataan mutaakhirin. Nih, dan bid'ahnya tidak mungkin kita maknai bid'ah lurawiyah maka ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau kita pegangi apa yang dikatakan oleh penulis, ya, bahasanya semua bid'ah itu haram, tidak ada yang makruh, dan haram sama bid'ah itu satu hal yang melekat dan berhubungan erat, maka kita nanti akan kebentur, ya, kebentur-bentur ketika kita membaca perkataan-perkataan para ulama. Ya, maka akan sangat banyak kita jumpai berkata tegas mengatakan hukumnya makruh dan itu uh, uh, dan itu alasannya dan itu adalah karena dia bid'ah. Contoh yang lain adalah hukum mencium mushaf Al-Qur'an maka ulama berselisih pendapat apa hukum mencium mushaf Al-Qur'an. Pendapat yang pertama mengatakan dianjurkan dan ini pendapat yang dipilih oleh Jam'un min fukoha Usyafi'iyah Eh, sejumlah para ulama fikih syafi'iyah mengatakan mencium Al-Quran, mengecup Al-Quran atau mushaf Al-Quran, mengecupnya hukumnya mustahab. Kemudian eh, pendapat yang kedua mengatakan mubah mengecup Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Ini pendapat yang dipilih oleh Jam'un min Fuqahil Hanafiyah. Sejumlah ulama Hanafiyah. Dan pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya mengecop musab Al-Quran hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat jam'un min fuqaha al-malikiyah. Semacam idul Hajj di Al-Madkhal. Mengatakan hukumnya makruh. Wa alal al-karahah ba'dul fuqaha al-hanafiyah. Makruh juga menjadi pendapat sejumlah ulama Hanafi. Madhab Hanafi. Mereka menyebutkan alasan kenapa mengecup musab Al-Quran itu makruh. Mereka sebutkan alasannya bikauni at-takbili bid'atan. Dikarenakan mengkecup mushaf itu satu hal yang bid'ah. Kenapa makruh? Karena dia bid'ah. Dan pendapat yang keempat, tawakuf, no comment. Ini tidak menegaskan dan memastikan. Uh, maka kita lihat, ditegaskan hukumnya makruh, alasannya karena itu bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Maka oleh karena itu yang sejalan dengan yang lebih sejalan dengan uh, nanti uh, dengan, lebih sejalan dengan praktek para ulama ya yang lebih sejalan dengan praktek para ulama biasanya semua bid'ah itu tercela namun tercelanya bid'ah itu boleh jadi status hukumnya makruh dan boleh jadi status hukumnya haram dan nanti yang haram itu boleh jadi status hukumnya kufur. Dan boleh jadi statusnya dosa besar. Dan boleh jadi nanti statusnya dosa kecil. Nah, kemudian kaidah yang kedelapan. Bid'ah dan anggapan baik menurut syariat tidak mungkin kumpul. Makna kaidah. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam istilah syariat. Dan yang dimaksud anggapan baik di sini adalah anggapan baik menurut syariat. Bid'ah dan anggapan baik menurut syariat tidak mungkin kumpul. Sehingga makna kaidah bid'ah dalam syariat tidak mungkin itu teranggap baik menurut syariat. Sebagaimana segala sesuatu yang terbukti dia adalah baik menurut syariat, tidak mungkin dia adalah bid'ah menurut syariat. Hai itu takar karena telah jelas bahasanya semua bid'ah dalam syariat itu kesesatan. Lakin akan tetapi jika yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam makna bahasa, karena bid'ah dalam bahasa fa'inal bid'ah fil maka bid'ah dalam bahasa itu boleh jadi teranggap baik menurut syariat. Ya, kalau bid'ahnya menurut bahasa, maka sudut pandang syariat bisa kemudian memberikan badannya label baik. Sebagaimana perkataan Umar, ini adalah sebaik-baik bid'ah bid'ahnya secara bahasa sehingga bisa mendapatkan label baik. Ini demikian juga perkataan Al-Imam yang tadi telah kita baca. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa masumiyah bid'atan sesuatu yang dinamai dilabeli bid'ah namun sabata husnuhu." Namun terbukti nyata kalau dia adalah satu hal yang bagus berdasarkan dalil-dalil syariat, maka tidak lepas dari dua kemungkinan fa'atul ini maka satu dari dua kemungkinan dalam hal ini satu hal yang harus maka tidak lepas dari satu dari dua kemungkinan yang pertama kita katakan bid'ah tersebut bukanlah bid'ah secara agama dan bid'ah secara bahasa meskipun itu adalah bid'ah secara bahasa contohnya perkataan Umar sholat tarawih berjamaah adalah sebaik-baik bid'ah kemudian yang kedua kita katakan Anna am bahasanya hadis tentang larangan bid'ah itu bersifat umum kemudian dikecualikan darinya kasus ini limu aridin karena ada dalil yang melawan rajihin yang lebih kuat yaitu dalil khusus yang menunjukkan kalau ini adalah satu hal yang diperbolehkan bid'ah yang diperbolehkan Nah, namun uh, nanti intinya akan dibahas bahasanya kemungkinan yang kedua itu satu hal yang uh, tidak mungkin di, uh, tidak mungkin ada di, kecuali kemungkinan yang kedua itu bisa manakala bid'ah tersebut dimaknai bid'ah bahasa. Ya. Maka yang kedua wa ima ayukal hada am ini umum. Ini, ini umum. Berarti larangan bid'ah ini umum. Maka bid'ah itu satu hal yang umum. Nah, umum ini berarti makna bahasa. Makna bahasa. Kemudian the, ini adalah baik, ini adalah baik, ini adalah baik dikecualikan. nah karena itu maka adakah bid'ah hasanah? Al-khilaf waqi'un. Perselisihan itu real terjadi. Kodiman sejak dulu, perhatikan, sejak dulu. Bain ahli ilmi, di antara para ulama, bukan di antara orang bodoh. ini di antara ulama, semuanya adalah ulama. Ya. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Semuanya ulama, dan itu sejak dulu. Tentang pembagian bid'ah. Apakah bid'ah itu bisa dibagi menjadi hasanah dan syiah, ataukah bahkan bisa dibagi menjadi lima hukum taklifi, ataukah tidak. Ya Ya, maka ini satu hal yang perselisihannya tidaklah kita ingkari, demikian juga tidak diingkari perselisihannya adalah perselisihan di antara para ulama. Nah, nanti e, namun disimpulkan perselisihan tersebut itu bisa perselisihan semu ya, atau khilaf lafzi dan bisa kemudian perselisihan tersebut adalah perselisihan yang hakiki atau khilaf maknawi dalam kondisi-kondisi tertentu yang akan kita baca lebih lanjut di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Wa rabbil alamin.